بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فذكرهم نعم الله ودلائل توحيده إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وفي قراءة بالشاط بدل السين أي بمسلط وهذا قبل الأمر بالجهاد إلا لكن من تولى أعرض عن الإيمان وكفر بالقرآن فيؤذبه الله العذاب الأكبر عذاب الآخرة والأصغر عذاب الدنيا بالقتل والأسر إن إلينا إيابهم رجوعهم بعد الموت ثم إن علينا حسابهم جزاءهم لا نتركه أبدا فذكر إنما أنت مذكر فذكر Fadzakirhum ni'amallah maka peringatkan wahai Muhammad mereka terhadap nikmat-nikmat Allah. Wa dalaila tauhidih dan petunjuk-petunjuk untuk mentauhidkan Allah. Karena itu adalah tugas daripada para nabi. Kemudian innama anta mudzakir hanya saja engkau sebagai pemberi peringatan. Bukan pas diharuskan orang itu sadar karena sebab kamu. Hanya memberikan peringatan. Iling no. Eh. Kamu cuma tugasnya untuk mengingatkan. Enggak lebih daripada itu. Lasta alaihim bimusai bimusaitir. Bukanlah kamu wahai Muhammad terhadap mereka bimusaitir bimusallit itu yang menguasai. Ya. Wa fi qira'ah bi bimusaitir. Badal sin sebagai pengganti daripada sin. Ai musallit. Kamu hanya memperingatkan nggak usah maksa wahai Muhammad. Dia nggak mau Islam ya udah. Yang penting kamu peringatkan kamu ajari, kamu ajak. Wahada gablal amri bil jihad. Dan ini ayat sebelum ada perintah jihad. Jadi ayat ini mansuh dengan ayat usaf. Waqatilul musyrikina kaffah kama yukatilunakum kafah. Dulu tidak ada perintah jihad. Ketika ada perintah jihad, perangi mereka. Harus masuk Islam atau bayar jizyah gitu. Illa man illa lakin hanya saja gitu. Ah, tetapi gitu. Man tawalla man iman orang yang berpaling daripada iman, enggak mau beriman, wakafar dan dia mengkufuri dengan adanya Al-Quran, siapa? Ya orang Nasoro, orang Yahudi. Kafar bil Quran. Karena itu orang kalau nggak percaya dengan Nabi Muhammad dengan Quran kafir hukumnya, bukan mukmin. Illa man tawalla kafar kecuali yang berpaling daripada iman, iman dengan syariatnya Nabi Muhammad. Walaupun iman dengan syariat nabi-nabi yang lainnya enggak iman dengan syariatnya Nabi Muhammad, tawalla itu berarti berpaling daripada iman. Wa kafaro dan dia itu kah? kafir. Iman bitauhidillah subhanahu wa ta'ala dengan ketauhidan Allah mengakui ada Tuhan selain Allah, atau Allah punya anak, kafir, tawalla wa kafar. Kalau sudah demikian, sudah dinas dalam Al-Qur'an tidak masuk surga mereka fa yu'adzibuhullahul adzabal akbar, maka Allah akan mengadab mereka adab yang terbesar. Apa adab terbesar? Bukan tsunami, Bukan gunung meletus, bukan gempa, ada al akhirah yaitu adab akhirat nantinya. Wal asghar adapun adab yang ringan, yang kecil, adab dunia, adab dunia itu ringan semuanya itu. Ya, kita bisa bagaimana bingungnya orang ketika ada gempa, ributnya orang ketika ada gunung meletus, itu semuanya adab al ashar kalau dibanding dengan adabal ak akbar. Hmm? Truk itu besar. Tapi jika ketemu dengan yang lebih besar lagi, jadi ashor dia. Adab yang dia ada taranya, yaitu adab akhirat. Karena dikatakan adabal ak akbar. Kalau adab dunia dikatakan adab al-asghar orang kafir tadi itu bil qatl dengan dibunuh. Wal asri dengan ditawan adab al-asghar. Tapi berhentikah mereka dengan itu? Enggak. Selain dia mendapatkan adab ini juga akan mendapat mendapatkan adab al-akbar. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada aku Allah iyabahum kembalinya mereka ay ruju'ahum kembalinya mereka ba'dal maut setelah mati. Kembali ke mana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau kembali gimana? Tsumma inna 'alaina hisabahum dan sesungguhnya atasku harus pasti bagiku hisabahum akan menghisap mereka. ahum Dihisap untuk apa? Untuk dibalas mereka. La natrukuhu abada. Aku Allah tidak akan meninggalkan orang yang kafir itu selama-lamanya. Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. La Nah, jadi memang tugasnya kita melaksanakan perintah Allah. Al-Bagi nggak bisa hidayat itu walaupun dari lisan siapapun kalau sudah ditutup. Hmm? Walam wa man yudrilhu falan tajida lahu waliyan mursyida kata Allah. Kalau Allah menyesatkan manusia, enggak bisa ada yang bisa memberi petunjuk. Nabi sendiri katakan sawaun antartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama aja mereka Muhammad, indikasi peringatan atau tidak tetap mereka enggak beriman. Kenapa ditutup oleh Allah? Ditutup sudah hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin akan bisa ditembus oleh siapapun. Ah, karena itu ah, tugasnya kita bukan untuk menaatkan manusia. Tugasnya kita bukan untuk mensolehkan manusia. Tugasnya kita menyampaikan aja. Memberi peringatan aja. Wal bagi Allah. Allah. Sisanya itu adalah tergantung Allah. Kalau itu ada hidayat, enggak ente kasih nasihat ngelihat wajahnya ente sudah tobat. Orang tadi itu enggak tahu ngelihat wajahnya kadang ganteng atau elek itu. Ya, taubat. Hah? Hmm, berapa banyak orang-orang soleh begitu ya? Hmm. Tapi ini semuanya adalah uh, sebelum ada ayatul saif, ayatul qatal ayat yang merintahkan ayatul kital ayah merintahkan untuk perang. Sebenarnya perang tadi itu bukan satu paksaan. Iya. Perang itu bukan satu paksaan. Kita memerangi kesalahan. Dan kesalahan itu kalau tidak diselesaikan itu adalah satu kesalahan kedua. Gak beres namanya. Kalau di sini ada nyamuk demam berdarah, perang kita. Kita kejar itu nyamuk. Sehingga tidak ada yang terancam daripada itu nyamuk. Hah? Kalau ada pencuri, kita kejar. Sehingga tidak ada yang merasa khawatir daripada pencurian. Dan itu keadilan, satu bentuk keadilan. Kalau ada orang salah sama Tuhan, menuduh Tuhan punya anak, menuduh Tuhan itu tidak berdaya, Menuduh Tuhan itu bentuknya begitu dan begini. Kita harus perangi itu. Itu kesalahan yang sangat fatal itu. Sampai dia mengakui itu. Atau dia tunduk dengan kebenaran. Kan wajar sebenarnya. Masa kalau ada orang nyaci, orang tuanya inti-inti kejar-kejar dia, harus minta maaf, harus merasa bersalah, kemudian nuduh Tuhan yang tidak-tidak, kemudian kita biarkan itu hak asasi begitu. Lah. Nah, karena itu perang itu adalah satu keadilan. Tetapi untuk membela kebenaran. Kebenaran yang mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ketika ada orang mengambil kebenaran daripada Allah, menisbatkan Allah dengan kebatilan, maka itu adalah orang yang paling salah yang harus dihukum. Yang harus dihukum. Karena itu dikatakan Inna syirka la dhulmun azim, kesalahan yang besar. Paham tuh? Jadi eh, peperangan di sini bukan karena pemaksaan, tidak, tapi karena kesalahan terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika dia bertahan asal dia tunduk patuh kepada pemerintahan yang yang islami maka terserah mau diapakan. Dia yang penting patuh, wajib, wajib bayar jizya dan taat sama peraturan. Mau diapakan kalau sudah demikian? Nah, itu itu itu satu bentuk keadilan sebenarnya. Cuma difitnah aja sama orang. Wah, itu tidak ada kebebasan. Bebas apa? Mau kita anggap sandal itu Tuhan bebas. Mau kita anggap tongkat itu Tuhan bebas. Itukah kebebasan? Menisbatkan Tuhan kepada yang tidak layak untuk dijadikan Tuhan. Itu bukan kebebasan, itu, itu kebablasan namanya itu. Nah, karena itu cobalah berpikir, mana kebebasan tadi itu. Nah, silakan bebas, tapi dalam kebenaran. Bukan bebas, dalam fitnah. Nah, fitnah itu. Kamu sendiri kalau belum kawin dikatakan punya anak, fitnah itu. Ini Tuhan dikatakan punya anak. Fitnah itu, fitnah paling besar itu. Ini iya, enggak enggak benar itu semuanya. Ya. Ada yang perlu dibahas? Fadhal. Ustaz. Eh, mungkin di sini ada sebuah faedah kenapa ibil didahulukan daripada sama al jibal. Oh. Kemarin sudah dibahas karena orang Arab itu sering melihat ebel. Jadi yang diada, yang dinaiki itu ebel onta, yang dibuat musafir itu onta, yang dimakan juga onta, yang diminum susunya juga onta. Orang Arab saat itu sering melihat onta, karena itu diajar berpikir yang sering dilihat. Kemudian kalau mengangkat ke langit kelihatan, eh, mengangkat ke atas kelihatan langit. Ngangkat dikit kelihatan langit, langit lebih banyak dilihat setelah ibil dari itu. Baiklah sama ikaifarfiat. Kemudian di sana itu gunung-gunung itu banyak. Di mana-mana itu ada gunung karena itu banyak wadi, banyak lembah-lembah. Oh, wal jibali kaifunsibat. Ah, ketika melihat yang ada di bawah, wal ardi kaifasutih. Sutihat. Ya. Anu, Ustaz. Ketika sampai pada ayat ini manakah doa yang lebih di apa yang lebih utama untuk dipanjatkan? Sebagian guru ada yang mengatakan bacalah doa Rabbi a'idna min adzabik, eh, min, hisabik. Inna ilaina iyabhum thumma inna alaina hisabahum. Rabbi a'idna min hisabik. Hmm. Tapi sebagian kebanyakan orang membaca doa Rabbi hasibni hisaban yasira seperti itu Ustaz. Ada doa Rabbi hasibni hisaban asira. Ada Allah adkhilna jannah bi ghairi hisab, a'idna min hisabik. Sebenarnya enggak ada masalah. Yang dimaksud masuk surga tanpa hisab itu ya hisaban yasira. Hah? Itu adalah hisaban yasira. Dilihat sebentar, ya silakan masuk gitu. Ibarat orang di enggak enggak pakai diinterogasi, dilihat dok, Dari basuruan Namanya Taufik ya, masuk. Itu aja. Amin Insya Allah ya. Itu termasuk hisaban siro itu. Karena itu kalau diinterogasi siapa buktinya? Mana saksinya? Kenapa begini? Itu begini. Kata Nabi, man husiba udzib. Man nukisal hisab faqad udzib. Siapa orang yang diteliti hisabnya itu berarti sudah disiksa oleh Allah. Artinya orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala bakalnya. Nah, karena itu Rabbi hasibni hisaban yasira itu yang warid itu kalau tidak salah. Allah berkhirnal jannah bi ghairi hisab, Allah ma'adna hisabik sama aja. Sama, ma'an wahid.